tentang al-qawaid wa dawabit as-salafiyah fi asma wa sifati rabbil bariyah kaidah-kaidah dari ulama salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai pada kaidah atau pada kesempatan terakhir kemarin sampai pada kaidah yang berbunyi al asma al mutawati'atu taqtadi an yakuna bainal ismaini qadrun mushtarakun wa in kana al musammayan mukhtalifaini aw mutadadain. Terkadang ada nama-nama yang sama lafadznya ya, antara al khalik dan makhluk ya itu ada sifat yang lafadznya sama ya seperti sifat ilmu al khalik punya ilmu al-makhluk punya ilmu al khalik Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-kalam. Manusia bukan punya sifat al-kalam. Eh bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam beberapa ayat memberikan sifat kepada makhluknya yang itu sama dengan sifat dirinya dalam segi lafadznya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang sifat beliau azizun. Allah mensifati Rasulnya dengan al-aziz, ya punya sifat kemuliaan. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Rasul punya sifat rauf. Allah juga namanya ar-rauf meskipun beda alif lamnya. Allah ar-rauf. Kemudian Rasulullah SAW disifati raufun rahim. Punya sifat rahmah. Allah punya sifat rahmah. Namun kaidah berikutnya mengatakan al-ishtirak fil asma wa asma'i sifat la yastalzim tamatsul al-musammayat wal mausufat. Namun persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam hakikat zatnya. Allah punya sifat tadi al-haya kehidupan, namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Ini yang banyak tidak dipahami oleh alil bid'ah sehingga mereka pun banyak mentakwil, banyak mentahrif ataupun meniadakan sifat-sifat Allah dengan alasan persamaan dengan lafaz itu nanti ya mengharuskan persamaan dalam hakikat padahal tidak demikian ya sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, sedangkan sifat makhluk sesuai dengan kekurangan makhluk itu sendiri. Ini sudah sering kita sampaikan, persamaan dalam lafat tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Hal ini juga sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah hal-hal yang ada di surga. Eh, beliau mengatakan ma fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidaklah apa yang di dunia itu sama dengan di surga melainkan hanya nama saja. Di surga ada namanya anhar. Ya, tajri min tahtihim al-anhar. Ya, di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir. Apakah sama dengan sungai di belakang kita itu? Ya. Sama namanya anhar. Ya, sungai. Ya, di bawah jembatan merah ada sungai. Apakah sama sungai di surga seperti itu? Ya, tentunya apa? Tidak sama-sama sekali. Di surga ada sungai susu. Di sini ada enggak? ada sungai madu, ya, dan sebagainya. Kemudian juga di surga ada namanya Aruman, buah delima. Namun tidak sama. Kata Abdul bin Abbas, namanya saja sama. Buah delima, sungai. Namun hakikatnya apa? Tidak sama. Ini antara makhluk saja nama eh sama namun hakikatnya tidak tidak sama apalagi antara al khaliq dan al makhluk ini yang harus betul-betul dipahami kalau kita melewati sifat Allah, meskipun lafadznya sama dengan makhluk, namun yakini hakikatnya tidak tidak sama. Kemudian kaidah berikutnya mengatakan Allahu ba'inun min khalqihi laisa min laisa fi makhluqati syai'un min dzatihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak ada sedikit pun ya makhluk di dalam zatnya. Wala fi dzati syai'un min makhluqatihi ya tidak pula ya ada sesuatu dari ya dirinya di dalam al makhluk. Ini membantah akidah wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Ya akidah al-hulul al-ittihad. Ya sebagaimana kelompok ekstrim sufi yang mengatakan wali kalau sudah sampai tingkat ma'rifat itu nanti sama dengan apa bersatu dengan al khaliq Allah Subhanahu wa taala Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan wali-walinya. Mereka terkadang memakai dalil yaitu hadis tentang wali tadi atau hadis tentang wali dalam Sahih Bukhari bahwasanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Faida ahbabtu kuntu sam'ahu." Kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran kalau terjemahan secara terlaknya seperti itu. Namun pada hakikatnya tidak seperti yang mereka pahami. Karena dalam akhir hadis tersebut Allah mengatakan la insa'alani la utianna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Kalau Allah sudah bersatu, nggak bisa dibedakan mana yang meminta, mana yang apa? Memberi. Maka dalam hadis tersebut tetap Allah membedakan antara al-khaliq dan apa? Al-makhluk. Yang meminta yaitu al-makhluk, yang memberi apa? Al-khaliq. Cuma inilah pemahaman alil bidah yang suka mencomot ayat atau hadis yang mereka pahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Eh, mereka meyakini Allah bersal dengan wali-walinya. Eh, maka ada statement dari kelompok-kelompok mereka yang mengatakan bahwasanya eh, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la itu betul. Aku adalah Rabb kalian paling tinggi. Karena apa kata mereka Fir'aun itu sudah eh, tingkat makrifat. Eh, ya, sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ana rabbukumul ala itu yang berkata adalah Allah yang telah menyatu dengan dengan Firaun. Ya. Namun Musa apa? masih tingkatan syariat tidak paham. Yang salah itu Musa kata mereka. Ini adalah apa? Ya, orang-orang yang eh, sudah keluar dari al-Islam. Ini sebetulnya adalah ajaran kelompok al-Jahmiyah yang mereka meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya tersebut. Eh, mereka mengatakan orang-orang yang menyembah patung-patung berhala-berhala sebetulnya mereka bertauhid karena Allah telah bersatu dengan berhala-berhala tersebut. Ini adalah agamanya orang-orang tidak apa? Tidak waras, ya, tidak waras akidah dan otak mereka. Eh, naudzubillah min dalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menfonis mereka adalah musyrikin sedang mereka mengatakan orang-orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama al junun funun ya orang gila itu banyak seninya ya banyak macam ragamnya ada yang mengaku wali atau mengatakan wali bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik ini sekali lagi kaidah yang harus dipahami tidak mungkin zat atau sifat Allah bersatu dengan makhluknya tidak mungkin makhluk bersatu eh, dalam sifat ataupun zat Allah Subhanahu wa taala Kaidah berikutnya, ma ilallah minas sifat fahuwa sifatun lahu gheru makhlukatin. Setiap sifat yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat yang bukan makhluk. Seperti kalau kita mengatakan Allah, firman Allah, berarti itu adalah sifat Allah dan itu adalah ya bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Allah atau Al-Qur'an makhluk, maka sepakat Ahlussunnah mengatakan dia kafir. Demikian pula dengan ya kehidupan Allah, ilmu Allah. Demikian pula dengan ya Allah, wajah Allah, Itu semua adalah sifat-sifat Allah dan itu bukan bukan makhluk. Makanya boleh kita eh, bersumpah dengan sifat-sifat Allah tersebut dengan mengatakan misalnya ya wa bihayatillah wa biilmillah boleh. Ya, demikian pula di dalam doa atau zikir yang Rasul ajarkan, eh, Rasul mengatakan u'idu bi kalimatillahit tamah atau a'udzu bi kalimatillahi Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalam Allah. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diharamkan untuk mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Wa ma udhifa lahu minal ayan fa huwa ba'inun anhu makhluqun. Kemudian perlu dibedakan apa yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Itu adalah yang pertama sifat Allah seperti tadi, tangan Allah, kalam Allah, eh, ya, kemudian ilmu Allah Ini adalah sifat Allah, bukan makhluk. Ada pula yang disandarkan kepada Allah, namun dia makhluk. Yaitu seperti bait Allah yaitu masjidullah. Ini adalah apa? Makhluk, bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dibedakan. Meskipun nanti ada kaidahnya agak sedikit kalau nggak bisa bahasa Arab agak susah. Intinya bisa dibedakan mana itu sifat Allah, mana itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nakatullah, Rasulullah, ya, malaikatullah. Ini adalah apa? makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang mau ingin tahu kaidahnya secara rinci, kalau itu termasuk sifat Allah, eh namanya sifat itu nggak mungkin berdiri sendiri kata pak ulama. Ya, seperti eh, sifat makhluk saja. Kita punya sifat ya tinggi, pendek, eh, gemuk, kurus. Tidak mungkin namanya kurus terpisah dari apa? Pemiliknya. Kurusnya di sini, orangnya di sini nggak mungkin. Eh, tembok misalnya, warnanya putih, nggak mungkin temboknya situ, warnanya putihnya di sini. Eh, pasti bersatu. Ini namanya apa? Sifat. Eh, sifat tidak akan mungkin terpisah daripada yang yang disifati. Ini namanya kalau ada hal seperti itu yang disandarkan kepada Allah, itu adalah sifat Allah. Adapun yang disandarkan kepada Allah, namun dia bisa berdiri sendiri, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi baitullah, ya, rumah Allah di sini Allah di atas langit. Bukan berarti ini adalah sifat Allah naudzubillah min dalik. Rumah Allah ini adalah makhluk Masjidullah. Demikian pula naqatullah, yaitu untanya Nabi Saleh salam Allah sebutkan naqatullah Eh, ini adalah makhluk karena apa? Unta berdiri sendiri tidak ya tersifati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara detail atau sedikit detail tentang membedakan mana sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat Allah dan mana itu yang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya al-udul bi asma'illah wa sifatihi an ma'aniha wa haqa'iqiha asabitalaha ilhadun yajibu tarkuhu menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah dari makna yang sebenarnya yang hakikat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk penyimpangan kesesatan yang wajib untuk ditinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang paling baik, yang paling sempurna. Kemudian Allah mengatakan, "Wa fad'u biha." Maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wa ladina yulhiduna fi asma'ihi ya'malun. Kemudian kata Allah, dan eh, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-namanya tersebut karena mereka pada hari kiamat kelak akan diberikan sanksi atas amal perbuatan mereka. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah apa? nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Ini masalah yang Allah telah mengancam orang-orang tersebut. Ya, sekali lagi Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Kemudian Allah mengatakan wadzarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah karena mereka nanti akan dibalas, akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Kata para ulama, dana bentuk penyimpangan yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk atau yang menafikan sifat Allah seperti kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, mengatakan seperti kelompok Mu'tazilah Allah punya nama namun tidak punya sifat, atau seperti kelompok Asy'ariyah mereka menolak sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk penyimpangan yang Allah ancam eh, pelaku pelakunya. Kemudian juga di antara bentuk penyimpangan kata para ulama yaitu memberi nama kepada Allah yang dia tidak memberi nama dengannya atau dirinya. Eh, seperti Ar-Rasyid, ya, eh, seperti saya sampaikan, eh, tidak pernah Allah menamakan dirinya dengan apa? Ar-Rasyid. Atau seperti kelompok filsafat menamakan Allah dengan al-aqlul fa'al, eh, ya, atau al-illatul fa'al, yaitu sebab yang menggerakkan, sebab yang menciptakan. Eh, tidak dinamakan dengan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, namun diberi nama al-aqlul fa'al atau al-illah dan seterusnya. Ini adalah penamaan-penamaan yang bentuknya adalah bentuk kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala atau seperti orang-orang Nasara menamai Allah dengan Tuhan Bapa dan sebagainya. Ini juga kata ulama termasuk al-ilhad, menyimpang dari eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kaidah berikutnya Imtina usarfi dilalatil kita wa sunnah an al mutabadir minha illa bidalin syar'iyyin. Dilarang memalingkan makna Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah dari dohirnya yang nampak kecuali dengan dalil yang yang syar'i. Ya, secara asal sudah kita sampaikan, kita memahami apa adanya. Tidak boleh apa? Metakwilkan. Kecuali kalau memang ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang dohir tersebut. Seperti tadi, kelihatannya hadis kursi yang berkaitan dengan wali tadi, kalau menurut orang-orang awam, oh iya ya, Eh, wali itu bersatu dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadits kursi, kalau aku mencintainya, aku akan menjadi apa? Sam'ahu alladhi maubihi Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarkan, ya, mendengarkan dengannya. Ini kata orang-orang Wujud, Allah bersatu dengan hamba-hambanya, Allah menjadi pendengaran wali-walinya. Naudzubillah min dalik. Makna yang benar dari hadis itu kata para ulama yaitu Allah yusaddid sam'al wali. Allah apa? ya meluruskan pendengaran sang wali tersebut sehingga tidak mendengar kecuali al-haq wa basarahu ala yubsiru bihi dan Allah akan menjadi pendengar penglihatan yang dia melihat dengannya. Ini bukan artinya Allah bersalah dengan makhluknya tidak, namun Allah meluruskan pandangannya. Mengapa kok bisa diartikan seperti itu? Karena dalil syar'i yang lain yang mengatakan Allah tidak mungkin bersatu dengan apa? hamba-hambanya Ar-Rahman alal arstawa. Allah ada di atas langit. Tidak mungkin Allah bersama hamba ini di, di bumi. Dalil yang syar'i. Tidak mungkin Allah bersatu. Demikian dengan eh, wali-walinya tadi. Apalagi konteks redaksi hari tersebut membagi ada dua. Al-Khalik dan makhluk. Yang meminta yaitu makhluk. Dan yang memberi adalah apa? Al-Khalik. Terpisah tidak akan mungkin apa? Bersatu. Contoh yang lain. Ayat yang berbunyi. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian apa? Berada. Ini dalil kata orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Secara ya letter lux ya dohirnya oh iya dia artinya apa zat Allah ya cuma apa ini membacanya sepotong seperti orang yang membaca fawailul lil musallin kemudian ruku ya kecelakaan bagi orang yang sholat mau antum didoakan seperti itu eh, padahal ada terusannya eh fawail musallin al hum an salatihim sahun. Sama dengan orang yang menukil ayat tadi wahwa makum aina makuntum dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Seolah-olah oh ya Allah di mana-mana karena kata-kata dia berarti zat Allah. Padahal kalau dibaca redaksi secara utuh yang bersama kita manusia bukan zat Allah namun ilmunya Allah. Karena apa? Redaksi ayat dari awal sampai akhir itu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ayat itu wahwa makum anama kuntum, Allah mengatakan lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzu sama'i wa ma yaruju fiha wa huwa ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah ya yang mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang naik dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Ini berkaitan dengan apa? Ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian Allah mengatakan dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya ilmunya Allah di mana saja yaitu berada dengan makhluk-makhluknya. Itu tafsirnya para ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang eh, penutupnya mengatakan wallahu bima ta'maluna basir dan Allah eh, mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi sekali lagi tidak boleh eh, mentakwilkan kecuali dengan apa dalil yang yang syar'i. Eh. Kemudian kaidah berikutnya Jahadul asma wa sifat yalzaminhu inkaru zat. Menyimpang atau menolak nama dan sifat Allah itu mengharuskan mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini ditujukan kepada kelompok namanya Al-Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Maka sudah sering kita sampaikan, tidak mungkin ada sesuatu yang ada wujudnya, ada zatnya, tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat. Kalau ada orang mengingkari nama dan sifat Allah, berarti dia ya menolak wujudnya Allah Subhanahu wa taala alias ateis. Itulah kelompok Al-Jahmiyah. Ini perumpamaannya seperti kata seorang ulama ya, seperti orang mengatakan di rumah saya ada pohon kurma. Eh ketika ditanya apakah ada batangnya, dia mengatakan tidak ada. Apakah ada eh daun-daunnya, dia mengatakan tidak ada. Apakah ada eh buahnya tidak ada. Berarti apa? Bohong, nggak ada buah atau pohon kurma tersebut. Sama dengan orang-orang Jahmiyah atau Al-Bidah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti apa? Tidak ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya wujubus sukut amma Allah an wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita diam dari apa-apa yang tidak ya dibahas oleh Allah dan Rasulnya SAW tentang nama dan sifatnya. Ya. Ketika misalnya ya mungkin ada orang yang ya ketika mendengar kajian tentang nama dan sifat Allah, mendengar Allah punya sifat ya wajah, sifat tangan, Ya, kemudian mungkin bertanya, ya, Allah punya sifat pendengaran. Apakah berarti Allah itu punya telinga? Maka secara adab jaga lisan. Ya, sekali lagi, kita dalam masalah tauhid asma sifat harus tahu ini adalah masalah gaib. Tidak boleh kita berbicara kecuali dengan apa? Ad-dalil. Karena ini masalah hal gaib. Yuk bil gaib Cukup kita imannya apa? Hal-hal gaib tersebut. Jangan kita apa otak-atik yang mana tidak akan sampai kita kepada ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Eh, jangan kita bahas hal-hal yang memang tidak pernah dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah punya Allah punya sifat demikian, sifat demikian? Eh, kita apa tidak boleh ha, bertanya hal tersebut atau membahasnya kecuali dengan ad-dalil. Ini masih ada kaitan dengan kaidah yang sudah kita sampaikan. Nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Wajib berhenti ketika ada anas, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngelancangi, melangkahi Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah berikutnya, al-qaulu fi ba'di sifat kal qaul fi ba'din. Pembahasan masalah sebagian sifat Allah itu sama dengan pembahasan tentang sifat Allah yang lainnya. Ini sebetulnya eh, kaidah-kaidah yang kita baca tadi ini sebetulnya bahan bantahan kepada alil bid'ah. Contoh dalam masalah kaidah tadi, pembahasan tentang sebagian sifat itu sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Ini membantah kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah mereka menetapkan tujuh sifat saja. Eh, sifat al-haya kehidupan, sifat ilmu, sifat asam pendengaran, sifat penglihatan, sifat al-kalam pembicaraan, sifat al-iradah kehendak dan al-qudrah kekuasaan. Mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja. Ketika kita mengatakan kenapa kalian tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah, padahal Allah mengatakan bal yadahu Mereka akan mengatakan kalau kita tetapkan Allah punya sifat tangan, nanti sama dengan tangan makhluk. Eh kita kejar, kita katakan, eh, ya eh, kalian mengatakan Allah punya sifat kehidupan al haya, bukankah makhluk punya sifat al haya? Nanti akan mereka katakan, oh beda kehidupan Allah dengan kehidupan apa? Makhluk kita tak kejar lagi, kita katakan demikian pula dengan apa? sifat tangan. Tangan Allah beda dengan tangannya apa? Al makhluk. kalau kalian menetapkan sebagian sifat, tetapkan sebagian yang lain. Kalau tidak, kalian apa? Kontradiksi, bertentangan antara kaidah kalian dengan kaidah yang yang lainnya. Kemudian kalau mereka mengatakan kita tetapkan tujuh sifat ini karena sesuai dengan akal, akalnya siapa? Eh, kalau akalnya sahabat menetapkan semuanya, ya, akal kalian bukan apa? Bukan ukuran, apalagi jelas-jelas menyelisihi ya, pemahaman dan akalnya para sahabat yang merupakan manusia terbaik yang mereka adalah aslam, ahkam dan a'lam. Mereka lebih pandai, lebih selamat dan mereka lebih bijak dalam masalah agama ini. <clears throat> Kemudian kaidah berikutnya al-qaul fi sifat kal qaul fi zat. Pembahasan tentang sifat Allah itu sama dengan pembahasan masalah zat Allah. Dalam artian kalau kita meyakini zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat al-makhluk. Ini membantah kelompok al-mu'tazilah ataupun kelompok jahmiyah. Mereka menolak nama dan sifat Allah dengan alasan kalau ditetapkan sama dengan menetapkan eh, penyerupaan terhadap makhluk. Eh, kita katakan tidak. Eh, kalau kalian menetapkan Allah punya zat yang itu tidak sama dengan zat makhluk, tetapkan pula sifat Allah. Eh, contoh misalnya kalau kita membantah kelompok mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah punya nama tidak punya sifat. Kenapa kalian menetapkan nama Allah namun enggak menetapkan sifat Allah? Mereka akan mengatakan kalau kita tetapkan Allah punya sifat nanti sama dengan sifat makhluk. Kita katakan, bukankah kalian menetapkan adanya zat Allah? Mereka akan mengatakan iya. Eh kita katakan makhluk punya zat. Eh, ya, kita kata mereka akan mengatakan zat Allah enggak sama dengan zat makhluk. Kita katakan lagi, demikian pula dengan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam apa? hakikatnya. Kemudian asifat tadkhul fi musammal ismi. Ya, sifat itu terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dibalik, ulama mengatakan setiap nama Allah pasti punya punya sifat. Allah punya nama Al-Alim, punya sifat Al-Ilmu. Allah punya sifat eh, punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu, maka berarti Allah punya sifat Al-Haya, Allah punya nama Al-Aziz, sifatnya Al-Izzah, kemuliaan dan seterusnya. Setiap nama pasti punya apa? Sifat. Kalau nama Allah saja tidak terbatas dengan bilangan, apalagi juga apa? Sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Maka sungguh salah kalau ada yang menyempitkan, membatasi sifat Allah hanya 12, sifat 20. Ini semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, sekali lagi nama Allah tidak terbatas dengan bilangan, demikian pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh masih ada sebagian cuma saya rasa cukup apa yang sudah kita sampaikan eh pada berapa edisi ini? Ada mungkin lima episode ya Sampai kaidah berapa berarti? Hah? 21 kaidah. Ya. Sekarang kita tambahkan sedikit. Masih ada waktu. Ya, kita baca lagi kembali kepada kitab ya aslinya, kitab awalnya yaitu I'tiqad A'immati al-Hadis oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili. Beliau mengatakan kalau dalam kita cetakannya halaman 35, al-qaul fil asma wa sifat na, tentang nama dan sifat Allah. Beliau mengatakan wa yataqidun an Allah taala mad'u bi asmail husna wa mausufun bi sifatil lati sama wa wasafa biha nafsahu wa wasafa biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. sunnah wal jamaah ulama salaf mereka meyakini bahwasanya Allah itu diseru dengan nama-namanya yang paling yang eh, mulia, yang paling baik dan dia disifai dengan sifat-sifat yang dia menamai dirinya dengannya dan dia sifati dirinya dengannya dan yang disifati oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah 21 kaidah itu dan yang lainnya sebetulnya itu eh sebetulnya penjabaran daripada ucapan al-Imam Abu Bakar ini. Eh, kita bawakan 21 kaidah itu itu sebagai syarah atas ucapan al-Imam Abu Bakar ini rahimallahu taala. Memang itulah ucapan salaf eh sedikit namun padat. Itu perbedaan ucapan salaf dengan al-khalaf. Kata para ulama, salaf ucapannya sedikit namun eh penuh dengan makna, sedangkan ucapan al-khalaf orang belakang ini banyak ngomongnya, nggak ada dalilnya, nggak ada apa mutunya. Eh coba antum lihat debat-debat kusir di media-media itu, eh, ya eh, omong asbun saja. Nah, Kemudian beliau mengatakan khalaqa Adam biyadih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ya di sini beliau memperinci atau sedikit memperinci tentang sifat Allah. Di antara sifat yang wajib kita yakini adalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Sad, Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biadaya?" Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Eh, sekali lagi ini ucapan Abu Bakar Ismaili eh, dengan tadi salnya surat Sot tadi eh, biadaya kata-kata biadaya itu penetapan Allah punya sifat aliyat tangan dan sudah kita sampaikan tafsir dari ulama tabi'in yaitu Ikrimah pembantunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan yakni al yadain yaitu kedua tangan sebagaimana ketika Allah mengatakan bal yadahuma besutatan eh para ulama tabi'in para ulama salaf tidak mentakwil tidak mengatakan itu artinya dua kekuasaan Allah dua nikmat Allah nikmatan kudratan tidak namun mereka menetapkan apa adanya itu al yadain Kata Ikrimah radhiyallahu taala seorang ulama tabi'in, bal yadahu mabsutatan bahkan tangan Allah terbentang, beliau mengatakan yakni al yadain. Eh, demikian pula ulama yang lain, mereka tidak pernah mentakwil sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yunfiku wa, yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Dalam riwayat ya yang sahih Rasul mengatakan wakil tayadah yamin dan kedua tangan Allah itu kanan ya kata Syekh Al-Bani rahimahullah kalau ada hadis yang menyatakan ada tangan kiri bagi Allah itu hadisnya syad hadisnya tidak sahih ya yang sahih dalam riwayat yang sahiha bahwasanya kilta yamin kedua tangan Allah itu kanan ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk tidak boleh kita bayang-bayangkan kita imani apa adanya sesuai dengan yang Rasul sabdakan kemudian kata beliau yunfiku kaifa yasha Allah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki bila i'tiqadi kaif dan tidak boleh kita apa membagaimanakan tangan Allah tersebut. Ini sekali lagi wajib untuk kita yakini sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh sedikit kita tambahkan dari buku ini juga kaidah khusus ya, kaidah khusus tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya masih panjang kaidah-kaidahnya cuma kita stop saja pada ayat kaidah ke-21 karena sudah mewakili semuanya. Sekarang untuk perincian masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ingin kita bacakan biar ya ahli bidah tahu bahwasanya inilah akidah as-salaf eh, bukan akidah yang kita karang-karang namun kita hanya sekedar menukil saja mengikuti jejak para salafus saleh dalam masalah ya penetapan sifat-sifat Allah tersebut karena memang ada syubhat dari ahli bidah bahwasanya hanya kita saja yang eh, ya mengarang akidah ini. Tidak ada ulama salaf yang menetapkan sifat istiwa, sifat tangan dan seterusnya. Ya, kita sampaikan di sini bahwasanya ulama salaf mereka meyakini apa yang sudah kita sampaikan tadi. Tadi kita sampaikan ucapan Ikrimah rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat wayada baliyadau mabesultotan beliau mengatakan aliyajain kedua tangan. <coughs> Kemudian Abdullah bin Abi Mulaika Ulama salaf juga ketika ditanya tentang tangan Allah, ditanya apakah satu atau dua, beliau mengatakan bal isnatan, bahkan dua. Eh, beliau tidak mengatakan, oh tidak, arti tangan itu artinya kekuasaan tidak. Nah, mereka menetapkan apa adanya. Kemudian ulama eh, yang hidup pada tahun 280 Hijriah ya, yang bernama Al-Imam Ad-Darimi beliau mengatakan wa yastahil an yuqal yadahu mabsutatan nikmatan Bahwasanya tidak, ya betul alias mustahil kalau ditafsirkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Ini beliau membantah orang yang mentakwil sifat Allah tersebut. Faka'an lau illa nikmatan mabsutatan la tasani'amuhu. Seolah-olah nikmat Allah itu hanya dua. Ya kalau dikatakan yadahu tangan dua tangan Allah. Kalau ditakwilkan nikmat berarti ada dua, dua nikmat Allah taala. Padahal Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah La soha jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan mungkin kalian bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Bukan dua nikmat Allah, banyak tidak terbatas. Wala tusadrak nikmat Allah tidak terbatas. Falidalika kulna maka kata Imam Ad-Darimi sekali lagi Imam Darimi ulama salaf hidup pada abad 3 Hijriah beliau mengatakan inna hada ta'wil muhalun minal kalam ini adalah penafsiran yang tidak benar sama sekali tentunya dalam bahasa Arab beliau mengatakan ketika membantah seorang ahli bid'ah yang bernama Al-Marisi atau Bishir Al-Marisi beliau mengatakan amma dakwa ayyuhal marisi fi qaulillahi ta'ala bal yadau mabsuutatan fazamta tafsirahuma rizqa rizqun muwassa wa rizqun maktur wa rizqun halal wa rizqun haram fa qauluhu yada indaka rizqa faqad kharata bi ta'wil min haddil arabiyyah kulliha eh kata-kata beliau engkau wahai Bishir al-Marisi ketika mentakwil firman Allah bahkan tangan Allah terbentang dengan mengatakan itu adalah dua rezeki Allah rezeki yang eh, luas rezeki yang sempit rezeki yang halal rezeki yang haram maka kata beliau engkau telah keluar dengan penafsiran ini dari bahasa Arab semuanya artinya apa itu tidak pernah dipahami oleh orang Arab baik zaman Rasul para sahabat tabi dan seterusnya tidak ada ya orang Arab memahami aliyadan dengan rizqa atau nikmatan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kata beliau, wa min haddi ma yafqahul fuqaha. Tidak pernah para fuqaha memahami aliyadan dengan ya rizqa, dua rezeki Allah. Ya. Wa min jamil lughatil Arab wal ajam. Bahkan engkau keluar dari bahasa Arab dan semua bahasa selain Arab. Fami man talaqaitahu. Dari mana engkau mengambil ya penafsiran tersebut? Kemudian kata beliau juga, yusta istahala fihi ma kullu ma'na ilal yadain. Tidak ada penafsiran yang benar kecuali itulah tangan yang sebenarnya kedua tangan Allah yang sebenarnya. Ya, demikian pula ulama yang lain di antaranya Imam Ibn Battah Al-Akburi beliau mengatakan bal yadahu mabsutatan faqalatil jahmiyah mana yad an-ni'mah yang mentafsirkan ya, tangan Allah dengan nikmat itu adalah kelompok al-jahmiyah. Ya, naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi bahwasanya apa yang diucapkan oleh Imam Abu Bakar Ismail dalam kitab beliau ini wajib untuk kita meyakininya sebagaimana yang Allah firmankan yang Rasul sabdakan khalaqa Adam biyadih Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya wa yadahu dan kedua tangan Allah terbentang yunfiku kaifa yasha dia memberikan ya rezeki kepada siapa yang dia kehendaki bila iktiqadi kaif ya tanpa membagaimanakan sifat tangan Allah tersebut. Ya, insya Allah ini tentang sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sesuai apa adanya tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita takwilkan, tanpa kita bagaimanakan dan tidak boleh kita mentakwilkannya. Insya Allah kesempatan yang akan datang masih ada satu sifat Allah yang disebutkan di sini yaitu tentang makna istiwa Allah. Wallahu taala Aku qouli hada wa akhir da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com